Apa hukum olahraga tinju dan semacamnya juga bagi yang menyaksikan zalim menganiaya orang, memukul orang, menghabiskan waktu. Sedangkan catur dan dadu saja dalam mazhab Hanafi diharamkan melalaikan solat. Padahal tak ada yang terluka karena main catur. Tak ada yang terzolimi karena main dadu. Tapi diharamkan. Apalagi ini. Jangan lagi habis waktu menonton tinju. Iya kalau jantung kuat, kalau tak kuat, kau ikut mana? Aku yang merah ni. Tiba-tiba merah tu jatuh. Nengok dia jatuh, awak jatuh duluan. Mati. Banyak kerja lain lagi, ikut pengajian.